Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzani wa jazakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan fasal berikutnya, faslun fil hilmi. Taib ikra ya taslah. miradin hajatin nafsiha kana sarajir rasahu wasmiya wa asma wa asma rajulan muawiyah radhiyallahu anhu kana min sayyidatan sayyidan fakira lahu qa'a qamatahu faqala inni astahi alladhi kahmi andami andami andami ahadin min rafiyati faqala sama فبعث منها إلى الشيخ من أهل دمشق دمشق فلم يؤجبه فجاء عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية فأتى معاوية فأخبره فقال له معاوية أوفي بنذرك وارفق بالسيف فجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل ساتر له فقال له من كسر رجل من كسر رجل رجل من

tentang santun di dalam bertindak atau dikatakan oleh Imam Nawawi al-hilmi al-hilm yaitu adalah apa? yakni al-aql. Nah, ini orang punya akal di dalam, di dalam ber, bertindak ketika menghadapi suatu permasalahan dia tarabbusu hatta yandur nam ila masalihi wala ya'jal menunggu nah menunggu sampai dia melihat maslahat nah ketika bertindak ucapan ataukah perbuatan dan dia tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa dalam bertindak, nam dalam memutuskan suatu perkara. Ini orang yang al-halim, orang yang santun. Sering kita mendengar dalam terjemahan-terjemahan diartikan as-sabar atau santun. Kalau ta'ani nanti sabar. Jadi tindakannya apa? Itu tindakan-tindakan orang yang berakal. Orang yang berilmu. Akan jelas insya Allah nanti contoh-contoh bagaimana para salafun soleh, para sahabat, enam menerapkan sifat tersebut. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi bahwasanya beliau bersabda enam dalam hadis yang sahih dalam sahihah dan juga dalam sahihul jami beliau bersabda innamal ilmu bitta'allum sesungguhnya ilmu enam itu diperoleh dengan belajar dan juga wal hilmu bitahallumi sesungguhnya hanya saja sifat yakni santun Nah, itu juga akan diperoleh dengan yakni latihan memperagakan sifat-sifat hilam tersebut. Ini ilmu dengan cara belajar kita akan mendapatkan ilmu. Demikian juga sifat santun. Nah, yang mungkin di antara kita belum ada sebagian ada, sebagian belum ada, sifat-sifat yang baik santun belum ada, maka dia akan memperolehnya dengan cara apa? yaitu tahallum. Nah, yakni mempraktekkan apa yang ia belum ketahui dari sifat-sifat hilam tersebut. Yakni mencontoh para sahabat bagaimana, mencontoh Nabi bagaimana. Oh ya begini cara menerapkan sifat halimnya, sifat santunya. Nah ini ini akan terwujud ketika dia nah belum punya sifat tersebut. Tapi alhamdulillah ketika ada yang sudah punya, nah ini enggak susah payah langsung menerapkan. Bisa spontanitas, langsung dia terapkan sifat tersebut. Tanpa ada berat, tanpa ada rasa, memikirkan lebih dahulu, langsung dia spontanitas dengan sifat tersebut. Sebagaimana Asyad ya, Abdul Qais, nam <clears throat> beliau punya sifat santun, al-hilm, dan punya sifat ta'ani, maka beliau pun dengan tindakannya langsung dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya engkau wahai Asad mempunyai dua akhlak yang Allah cinta kepadanya yaitu sifat al-hilm dan ta'ani akan sampai. Kemudian dalam hadis berikutnya, udlubul ilma wadlubul ma'al ilmi sakinati." Carilah oleh kalian ilmu dan carilah nam bersama ilmu yaitu sakinah walahil dan santun layyinu liman yu'tu'allimuna wa liman tu'allamuna minhu bersifat lemah lembutlah kalian terhadap orang-orang yang engkau ajarkan terhadap santri kalian engkau hendaklah bersifat lemah lembut dan juga terhadap orang-orang yang apa yakni <clears throat> engkau mengambil ilmu darinya engkau mencari ilmu darinya oleh seorang guru. Yang pertama, disuruh untuk lemah lembut kepada orang-orang yang apa engkau mengajarinya. Nah, pada murid-murid kalian dan juga kepada guru-guru kalian. Wala takunu min jababiratil ulama. Dan jangan kalian menjadi orang-orang yang yakni apa? sewenang-wenang ya para ulama. yakni ketika dia punya ilmu. Nah, menjadi orang-orang yang sewenang-wenang tindakannya. nggak sesuai dengan ilmunya. Maka faya kelibu jahlukum alaikum. Kalau, deman, kalau sudah demikian, ini menyebabkan kebodohan kalian, ini akan menguasai diri-diri kalian. Nah, ini dalam footnote dijelaskan bisanadin do'ifun do'ifin taib kemudian selanjutnya Wakola Nabi Yunus SAW di Asad Abdul Qais berkata Nabi kita Muhammad SAW kepada Asad Abdul Qais nah Asad ini sebuah lakop ya, yang diberikan kepada suatu kabilah Abdul Qais. Nah, Abdul Qais ini sebuah apa sebuah kabilah yang besar tak apa yakni kemenangan Fathul Mekah kemudian diiringi dengan perang Tabuk kemenangan kaum muslimin ini membuat gempar ya negeri orang orang-orang Arab jazirah Arab gempar yakni mereka betul-betul ya yakni berbondong-bondong masuk Islam dan kemenangan Fathul Mekah kemudian perang Tabuk ini membuat jazir Arab yakni yang tadinya apa kafir dengan Allah Taala mereka berbondong-bondong masuk Islam masing-masing kabilah mengirim utusan untuk menyatakan keislamannya nah menyatakan keislamannya dan di antara kabilah Abdul Qais ini mengirim ya seorang yang bernama Al-Mundir Ibnu Aid bin Haris Al-Asari. Ini namanya. Dan dikasih gelar Asyad. 6. Yang berjumlah sekitar 13 atau 14 orang. Ini rombongan beliau. Dipimpin oleh Asad Abdul Qais. Ini pimpinan satu rombongan datang ke negeri Madinah ya untuk menyatakan ya tentang keislamannya dan juga belajar tentang Islam bagaimana iman, bagaimana eh, masalah air. Nah ini ini beliau belajar kepada nabinya. Dan tak kala ya datang ke Madinah bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW maka rombongan beliau Asyad Abdul Qais ini langsung ya tergesa-gesa menghadap Nabi tanpa memikirkan kendaraannya, perbekalanannya, perbekalan ditata dengan rapi tidak. Langsung dia tergesa-gesa datang kepada Nabi. Tapi Asad sebagai orang yang punya sifat mulia, nam sifat hilam dan anah ta'ani, maka beliau puji orang ini. Nam, yakni Asad Abdul Qais, inna fika yuhibuhumallahu wa rasuluhu al-hilmu wal anah. Nah ini Sesungguhnya pada diri engkau wahai Al-Asyad ada dua akhlak yang Allah cinta kepada akhlak tersebut dan juga Rasulnya cinta kepada akhlak tersebut. Allah cinta kepada engkau. 6. Dialah al-hilm wal ana. Itulah sifat santun. 6 dan juga sifat ta'ani. Ini sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat baik al-hilm, santun dalam bahasa kita. Atau dijelaskan oleh para ulama diantaranya yang menawawi enam adalah al-aql. yakni tindak tanduknya menunjukkan orang yang punya akal, orang yang punya ilmu. Enam, betul-betul hati-hati dengan tindakannya. Kemudian di sini diberi contoh bagaimana ya sifat para salafun soleh ketika mungkin dicaci ketika dijatuhkan enam bagaimana sifat santun mereka bagaimana sifat mereka punya akal punya ilmu diterapkan dalam prakteknya <clears throat> diberi contoh syatama rajulun ibn abbasin radhiyallahu anhuma falama qada maqalatahu faqala ya ikrimah undur hal rasuli hajat Fataqdiha ada di sana seorang laki-laki yang dia mencela Abdullah ibn Abbas. Nah, seorang sahabat dicela oleh seorang laki-laki. Maka tak kala selesai ucapan-ucapannya, celaannya telah ia akhiri. Maka Ibn Abbas mengatakan, "Ya Ikrimah, wahai Ikrimah, undur. Lihat Nah, apakah untuk laki-laki ini ada hajah? Nam, ada kebutuhan sehingga nanti kita akan menyelesaikan urusannya. Nah ini. Fana kasarojulu roksahu fastahya. Maka enam laki-laki ini ya yang mencela Ibnu Abbas dia menundukkan kepalanya dan juga apa rasa malu. Enam takut ya malu kemudian diiringi dengan rasa takut menundukkan kepalanya dicela seorang laki-laki dan bagaimana Ibn Abbas membalasnya Nam gak langsung beliau ya yakni membalas dengan ucapan tidak tapi nam memanggil Ikrimah untuk apa yakni untuk menyelesaikan urusannya bagaimana orang ini dan juga di sana ada lagi fa asma rajulun Muawiyah Muawiyata anhu kalaman sadidan dan juga ada seorang laki-laki yang memperdengarkan kepada Muawiyah seorang khalifah enam mendengarkan ucapannya dengan kalaman yang keras dan ucapan-ucapan yang sangat tidak pantas diucapkan di hadapan oleh seorang khalifah maka fakilah dikatakan kepada Muawiyah enam Lau tahu bagaimana seandainya engkau siksa ya adab beri hukuman orang ini. Nah ini ini pengawalnya ya prajuritnya pengawalnya seandainya bagaimana seandainya engkau siksa orang ini beri hukuman kalau tidak pantas langsung ucapannya kepada engkau wahai Muawiyah. Faqala maka nam beliau mengatakan ini la astahyi ayyudayyiqa ilmi andanbi, danbi min ra'iyati sesungguhnya sungguh saya merasa malu enam menyempitkan sifat santun saya cuma gara-gara yaitu dosanya seorang dari rakyat saya dari orang-orang yang apa yakni para rakyatnya para enam orang-orang di bawahnya nah ini maka beliau enggak melampiaskan kemarahannya, tidak kemudian memberikan suatu apa hukuman langsung dijebloskan ke dalam penjara, tidak. Nah, tapi dengan santunnya beliau, dengan sifat akalnya beliau yang punya ilmu. Nah, beliau enggak mau. Tindakan beliau di atas ilmu sehingga beliau enggak segera berbuat demikian demikian tidak. Nah, kalau langsung berbuat demikian demikian, demikian ini menandakan kurangnya akalnya. Nah, seandainya Muawiyah melakukan suatu tindakan langsung dipukul misalnya, ini tindakan-tindakan orang yang nggak punya akal. Nah, demikian juga kita seandainya kita apa yakni mungkin dicaci ya nah, di apa dipukul dan sebagainya langsung kita membalasnya yang bertubi-tubi. Nah, ini menunjukkan tindakan kalian, tindakan kita adalah tindakan orang-orang yang enggak punya akal. Akalnya hilang. Nah, sehingga al-hilam itu adalah al aklu orang yang dia berakal di dalam tindakannya, dalam ucapannya betul-betul nah di atas ilmu. Karena memang bagaimana tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana tuntunan Allah Taala dalam satu ayatnya, Nah, untuk kita bersabar, nah untuk kita yakni apa punya sifat pemaaf ketika berhadapan dengan orang-orang jahil yang mengucapkan demikian, yang berbuat demikian. Nah ini, demikian. Ini dalam satu ayat, dalam satu hadis menganjurkan untuk sifat pemaaf. Walaupun diperbolehkan untuk membalasnya. Nah. Wa qasama Muawiyah nit'an. fa ba'asa minha ila Syekh di sana juga ada satu kisah Muawiyah, nam beliau membagi yakni nutaan hambaran yang terbuat dari kulit yang sudah apa disucikan <clears throat> beliau mengutus ya seorang utusan kepada seorang syekh yang berada di menduduk Damaskus falam yu'jibhu maka saya ini enggak tertarik ya tidak tertarik dengan hadiah tersebut dengan tidak tertarik dengan apa yang diberikan oleh Muawiyah kepada saya tersebut enggak tertarik sama sekali bahkan fajala alaihi jaminan bahkan namsah ini dia apa menjadikan atas pemberian tersebut dengan sumpahnya akan memukul ayat riba roksa Muawiyah akan memukul kepalanya Muawiyah dengan tindakan seperti itu dia malah marah dia malah bersumpah ingin memukul kepalanya Nam Muawiyah nah ini fata Muawiyah faahbarohu maka Muawiyah datang kepada utusannya untuk apa bagaimana tentang pembagian tersebut Fa'ahbarahu, maka mengabarkan ya kepadanya. Sang saja mengabarkan kepada Muawiyah. Faqala Muawiyah, maka Muawiyah berkata kepadanya, "Nam aufi binatrika warfuk bisaih." Penuhi ya nadarmu. Penuhi janjimu dan bersifat lemah lembutlah kepada saya tersebut. Nah ini, ini apa jawaban seorang sahabat Muawiyah. Enam, ketika bagaimana rakyatnya ya seorang sudah orang tua ya diberi hadiah malah mengancam demikian. Maka Muawiyah memerintahkan kepada utusannya nam untuk bersifat lemah lembut, untuk bersifat yakni al-halim, untuk bersifat sabar dengan tindakan-tindakan tersebut. Nah, Demikian insyaallah dengan contoh-contoh apa yang kita baca mudah-mudahan nambah pemahaman bagaimana ya tatbik tentang al-halim, al-hilmu, santun dan juga ta'ani yang dia ta'ani tidak tergesa-gesa kalau nggak ada sifat hilmnya, nggak ada sifat taaninya, maka semua tindakan-tindakan mungkin Ibnu Abbas tindakan Muawiyah ini langsung dia marah, langsung dia menghukumnya laki-laki tersebut atau syekh tersebut. Nah, ini tindakan-tindakan enam yang kurang adanya sifat ta'ani, sifat hilam, sifat orang yang berakal. Tapi kalau alam bisawab ilahuna tafadalu hadakumullah.